Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pokong Raya Rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Salah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pembahasan baru Kitab Syarikat tentang masalah e, persekutu dalam bisnis atau kongsi dagang. Babun fi ahkami syarokah wa anwa'i syarikat bab tentang hukum-hukum seputar persekutuan dan macam-macam kerjasama bisnis. Topik syarikah yang beri at-ta'aruf satu hal yang sepatutnya kita berusaha untuk mengenali ala ahkami hukum-hukumnya karena banyaknya at-ta'ammalu bihi muamalah dengannya. Karena la yazalu terus menerus ini kerjasama fitijarah dalam perdagangan dan yang lain satu hal yang mustamiran terus menerus di tengah-tengah masyarakat dan kerjasama bisnis itu adalah bagian dari ta'awun tolong menolong untuk mewujudkan maslahat dengan mengembangkan harta eh, menginvestasikan harta investasi bahasa Arabnya istithmar ini bahasa Arabnya istithmar eh, berupaya untuk mendapatkan samar buah nah, kemudian jadi terjemah baku untuk investasi watabatul dan dan e, tukar menukar al khabarat kemampuan maka kerjasama dalam perdagangan dan yang lainnya adalah mimajaat bijawasihi adalah sesuatu yang dibolehkan oleh dalil teks Quran dan sunnah dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala wa inna kathirum minal dan banyak dari orang-orang yang bersekutu sebagiannya ingin mendalimi, ingin mengakali yang lain. Khulata maknanya syuroka Orang-orang yang bersekutu Laya beri ba'dum ala ba'din Artinya sebagiannya zalim terhadap yang lain Ayat ini yaitu surat Sad Ayat yang ke-24 Menunjukkan Bolehnya jadi Diperbolehkannya bersekutu Bekerjasama Dalam pengelolaan harta dan ayat ini dalil terlarangnya satu sekutu zalim terhadap sekutu yang lain. Sedangkan dalil dari hadis bolehnya syarikah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman, "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu." Artinya Allah itu bersama keduanya dengan kebersamaan yang bersifat khusus yaitu menjaga ya, merawat imdad memberikan bantuan menurunkan keberkahan dalam perdagangan keduanya selama yang satu tidak mengkhianati ya, mitranya tidak mengkhianati partnernya jika satu mengkhianati mitranya kharajtu min bainihima maka aku keluar meninggalkan keduanya artinya aku cabut keberkahan dari perdagangan keduanya maka di sini dalil yang menunjukkan bahasanya kerjasama bisnis adalah di antara sebab untuk mendapatkan keberkahan keberkahan harta dan dalam hadis ini dalil disyariatkannya asyarikah atau bersekutu dan motivasi untuk melakukannya dengan syarat tidak ada khianat karena dalam syarikah itu terdapat kerjasama terdapat tolong menolong wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi maka Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian di antara hal yang patut diperhatikan, yang baru sepatutnya memilih orang yang iya, man maluhu min halalin, orang yang hartanya dan modalnya itu berasal dari harta yang halal lil musyarakah ya, pilihlah orang semacam ini yang akan diajak kerjasama dalam bisnis. Jauhilah orang yang hartanya itu 100% haram ataupun orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Meskipun uh, muamalah dengan orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram satu hal yang diperbolehkan, namun ketika kita menginginkan keberkahan maka di antara kiat penting supaya usaha itu barokah, hartanya berkah, upayakan untuk di mitra dalam usaha tersebut adalah orang yang hartanya 100% halal. Kemudian diperbolehkan seorang muslim bekerja sama bisnis dengan orang kafir dengan syarat orang kafir tersebut tidak bersendirian bitasarof melakukan tindakan tidak bersendirian dalam mengambil kebijakan dan keputusan namun dia melakukan tindakan israf dengan diawasi oleh si muslim tujuannya supaya orang kafir ini tidak melakukan transaksi riba atau hal yang haram ketika dia bersendirian tanpa diawasi oleh mitranya yang muslim dan karena kekhawatiran tidak ada kontrol maka sebagian ulama mengharamkan melarang uh, bermitra dengan non muslim nah, dengan alasan karena kekhawatiran mereka uh, melakukan hal yang haram di antara yang menilai Eh, menulis haram seingat saya adalah penulis Minhajul Muslim itu mensyaratkan eh, mitra dalam kerjasama bisnis adalah harus muslim. Ini. Namun uh, namun yang tepat uh, sebagaimana ada yang di, ada di sini yaitu boleh bersyarat boleh bersyarat karena yang jadi ilah adalah kekhawatiran ya, orang tersebut melakukan transaksi yang haram. Kemudian e, syarikah e, ya, tangkosimu ila kismain terbagi menjadi dua macam yaitu persekutuan dalam kepemilikan dan persekutuan dalam transaksi. Untuk cara bacanya sebenarnya uh, ada beberapa cara baca kata-kata syarika. Boleh dengan uh, eh, dikasir shin wa iskanira Syirkah sinnya dikasrah, roknya disukun. Boleh juga bifatishin ma'al kasir Ya, eh, boleh dibaca syirkah boleh dibaca syarikah shinnya di fathah roknya di kasrah syarikah boleh juga sinnya di fathah roknya di sukun syarkah Ini ada tiga cara baca boleh dibaca syirkah boleh dibaca syarikah boleh dibaca syarkah maka syarikah itu ada dua macam persekutuan dalam kepemilikan dan persekutuan dalam melakukan transaksi. Maka persekutuan dalam kepemilikan adalah al istirok kebersamaan dalam menghai suatu hal. al istirok semacam kebersamaan dalam memiliki eh, fitamaluki ikorin dalam kepemilikan terhadap ikor. Ikor itu aktiva tetap. Aktiva tidak bergerak tanah ataukah bangunan. Atau tamaluki masnain atau kepemilikan pabrik atau kepemilikan mobil atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah eh, hal yang berkenaan dengan syarikat atau amlak itu disinggung di bab syuf'ah ya, disinggung di bab suah ada satu ikor ya, yaitu tanah milik berdua ya, maka itu disinggung di bab syufah kemudian syarikatul ukod eh, kerjasama dalam melakukan transaksi artinya adalah al istirok kebersamaan fitasarob dalam melakukan tindakan atau dalam melakukan transaksi semacam kebersamaan dalam atau kerjasama dalam fil baik wa dalam menjual dan membeli atau takjir dalam menyewakan atau yang lain waya dan syarikatul uqud ini ada kerjasama dalam harta yaitu modal dan kerja nanti disebut dengan sebutan ainan kemudian kerjasama dalam kerja tanpa modal Wayakhom satu anwa'in dan syarikatul ukut itu ada lima macam. Macam yang pertama adalah ayakuna istirahat kerjasama dalam permodalan dan dalam pengelolaan. Ini jenis ini disebut syarikah inan. Macam yang kedua adalah kerjasama fimalin minjani bin permodalan dari satu pihak dan kerja dari pihak yang lain. Ini disebut syarikah mudharabah. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama fitahamul dalam menanggung bidimam berdasarkan uh, berdasarkan tanggung jawab Tunamalin tanpa mengeluarkan modal finansial. Ini disebut syarikah wujuh. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Kemudian eh, yang keempat adalah kerjasama dalam apa yang didapatkan dengan tenaga keduanya. Ini disebut dengan syarikah abadan. Kemudian macam yang kelima adalah keber, uh, adalah kerjasama fikuli mata kodam mencampur semua yang telah lewat. Ada satu transaksi kerjasama di sana ada unsur uh, eh, mudoroba, di sana ada unsur uh, syarikah abadan, syarikah wujud itu disebut mufawadah. Bi ayufawidu ahaduma yang satu menyerahkan kepada yang lain semua tindakan finansial dan badan. Maka dalam syarikah ini mencakup ada unsur inan, ansal mutul mudarabah, wujud dan abadan. Ini disebut syarikah al-mufawadah. Inilah global macam-macam syarikah dan akan kita jelaskan secara rinci satu persatu karena adanya kebutuhan untuk menjelaskannya. Maka kami katakan selanjutnya sebagai berikut. Dan semua jenis syarikat ini dalam madhab hambali semuanya diperbolehkan. Ya, sedangkan eh, dalam madhab syafi'i yang diperbolehkan cuma inan dan mudorobah saja. Ya, yang diperbolehkan hanya inan dan mudorobah. Yang lainnya hukumnya haram. Kemudian bab fi ahkam syarikatil ainan. Ini bab tentang ketentuan seputar syarikah ainan. Ainan itu ainnya di ya. Disebut dengan sebutan Ainan karena samanya dua mitra dalam e, menyetor modal dan pengelolaan maka sama semuanya sama-sama mengeluarkan modal dan sama-sama kerja barang modalnya modal barang kerjanya kerja barang nggak ada yang cuma setor modal saja tanpa kerja ini disebut ainan Kal ini seperti dua orang yang menunggang kuda ketika sama dua kudanya kemudian sama dalam jalan barengnya maka bisa dipastikan ainan dua ainan kuda tersebut sama dua uh, dua tali kekangnya itu posisinya sama ini kuda tingginya sama jalan barang, maka bisa dipastikan ainan yaitu tali kekangnya sama Wadali karena kulawaitin hal itu karena masing-masing dari dua orang yang bersekutu ini sama dengan yang lain dalam menyetorkan modal dan dalam kerja atau pengelolaan usaha syarikah tersebut. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya syarikah inan itu diambil dari kata-kata inan yang artinya adalah tali kekang. <coughs> Ya, inan udaba alman ilaha minal harokah. Tali yang berfungsi untuk menghalangi dia untuk bergerak. Nah inan ini boleh juga dibaca anan Kalau di, kita sebut dengan syarikah anan, maka diambil dari kata-kata ananis sama. Artinya mendung. Wa madhahara minha, itulah yang nampak di langit, mendung. Kalau disebut anan, maka kenapa disebut bisa dikatakan anan kalau pakai sudut pandang madhab syafi'i duhuriha ala ghairiha karena dia menonjol daripada yang lain yang lain syarikah yang tidak sah dia syarikah yang sah ya penjelasan untuk ketentuan seputar syarikah inan fal hakikatu syarikatil inan maka hakikat atau pengertian syarikat inan ada dua orang yang bekerja sama dua faaksara atau lebih bisa dua bisa tiga bekerja sama bimalaihima kerjasama sama-sama menyetorkan modal sehingga jadilah keduanya sehingga jadilah dua harta tersebut dua modal tadi malan wahidan menjadi satu harta. Kemudian keduanya kerja bareng fihi dalam mengelola harta yang telah menyatu tadi biadaihima dengan tangan keduanya. Maka kemudian modal dikumpulkan barang, kemudian dikelola barang. Nah termasuk syarikah inan au ya'malu fihi ahaduhuma yang barang cuma modalnya kemudian kerjanya salah satu ini juga termasuk inan maka berarti syarikat inan ada dua model pertama eh, modal barang kerja barang yang kedua modalnya barang kerjanya salah satu oh ya malufihi ahaduhuma atau yang kerja ya, dalam persekutuan tersebut kongsi dagang tadi adalah salah satu saja wa yakunu konsekuensinya yang kerja modal plus kerja ini dia mendapatkan keuntungan aksar jauh lebih banyak daripada nasib jatah yang lain yang cuma sekedar setor modal tanpa kerja. Dan syarikah inan dengan pengertian yang telah disebutkan boleh dengan sepakat ulama. Ya, kesepakatan nukilan, kesepakatan disampaikan oleh Imam Mungdir. Cuma terdapat perselisihan tentang sebagian syarat. Ya, maka e, namun bentuk yang paling dasar dari syarikah inan itu adalah modal barang dan kerja barang wayanfudu yanfudhu tasarrufu kullin minasyarikain dan sahlah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing dari dua mitra tadi fima li syarikah dalam harta dan modal perusahaan atau usaha syarikah ini dengan status sebagai pemilik kalau itu adalah ternyata duitnya dan status wakil kalau ternyata duit yang dia pakai untuk bertransaksi itu adalah milik atau bagian dari mitranya. Jadi maka keabsahan transaksi itu pakai dua sudut pandang ini. Kalau pas itu duitnya yang dia pakai untuk kulaan, maka ini kulaan yang sah karena dia pemilik duitnya. Kalau pas duit yang dipakai untuk kulaan ini adalah duit temennya maka ini transaksi yang sah karena dia wakil temannya. Nah, apakah perlu ada e, ikrar khusus untuk saling mengizinkan? Di sini dikatakan karena kata-kata syarikah kita membuat kerjasama dalam e, dalam bisnis yurni anil idni itu sudah mencukupi tidak perlu ada izin dari masing-masing keduanya kepada yang lain. Tidak ada ikrar, ya, izin. Ya nanti kalau seantinya duit saya yang kepake, tidak masalah. Ini tidak perlu ada ikrar semacam itu. Ya, cukup dengan kita mau bikin syarikat. Ya, maka itu otomatis konsekuensinya ya, ya tidak perlu ma tidak perlu ada eh, konsekuensinya ya boleh melakukan transaksi Ya, lain hanya dengan Syafi'iyah, Syafi'iyah mempersyaratkan adanya e, penegasan izin untuk melakukan transaksi. Maka di antara syarat syarikah inan di fikih Syafi'iyah al-ithnu fit Memberikan izin untuk melakukan transaksi, memberikan izin kepada mitra untuk melakukan transaksi. Biaya dana dana kulun minhuma masing-masing memberikan izin pada pihak yang lain untuk melakukan transaksi atau salah satu tanpa yang lain. Fayatasarraf al-ma'dun kemudian orang yang mendapatkan izin boleh melakukan transaksi wa yakunu al itu ba'dal khalti. Dan ikrar izin ini setelah modalnya dicampur dulu. Setelah duitnya dikumpulkan, dicampur, ah, baru kemudian salah satu atau dua-duanya mengikrarkan mengizinkan kepada mitranya untuk melakukan transaksi nanti kalau diperlukan kamu kulaan ya sudah pakai-pakai saja nah, kalau di sini kita di uh, tadi di mulakhat al-fiqhi eh, tidak uh, perlu ada ikrar khusus begitu keduanya ngobrol dan sepakat ya, kita bikin tim barang, kita bikin usaha barang ya sudah maka itu otomatis e, mengizinkan. Kemudian mereka para ulama fikih sepakat diperbolehkan modal syarikah itu berupa uang dan uangnya harus nakat makna asalnya adalah uang emas dan perak dan harus madrubain adalah uang yang tercetak artinya emas perak yang resmi tercetak sebagai dinar dan dirham. Kebalikan dari madrob itu boleh jadi emas batangan atau yang atau perhiasan itu berarti bukan e, nakat madrob. Nah, dia harus uang yang memang kemudian resmi jadi uang. Karena manusia ya, mereka mengadakan kerjasama bisnis bihima dengan nakdain yaitu uh, uang uh, emas dan perak sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman ini menurut nakir tanpa ada yang mengingkari dan semisal dengan nakdain tentu uang kertas cuma terdapat perselisihan kalau modal yang diser disetorkan dalam syarikah inan itu bentuknya barang perdagangan. Bentuknya barang bukan bentuk duit. Itu mukhtalafun fihi. Diperselisihkan bolehkah modalnya dalam bentuk barang. Fakola ba'duhum sebagian ulama mengatakan tidak boleh tidak boleh modal berupa barang. Modal syarikah harus uang. Karena di anak mata ahadil malain karena nilai dari salah satu dari barang yang disetorkan yang mau jadikan modal itu boleh jadi bertambah sebelum diuangkan tanpa bertambahnya nilai harta yang lain akhirnya salah satu bersekutu dengan yang lain dalam penambahan hartanya maka ini e, dua orang ini dua-duanya setor barang barangnya beda ternyata dimungkinkan e, nilai barang dari salah satu e, itu sebelum diuangkan e, ternyata naik ternyata bertambah maka nanti yang terjadi kemudian barangnya dicampur jadi satu barangnya dicampur jadi satu ya, akhirnya nanti yang lain itu menikmati harta yang pertama yang hartanya mengalami penambahan pendapat yang kedua membolehkan modal syarikah berupa barang Ya kata penulis bahwa sahih dan inilah pendapat yang benar atau yaitu pendapat yang kuat alasannya karena maksud dari syarikah adalah tasarruf ya, taras tasarrufuhuma dua orang ini melakukan transaksi fi malain dalam dua harta yang dijadikan satu jami'an dua-duanya boleh melakukan transaksi. Lantas keuntungan dari dua harta yang dicampur tadi akan dibagi berdua. Dan ini akan terwujud baik modalnya berupa barang sebagaimana ini terwujud manakala modalnya berupa uang. Ya, kemudian eh, wa istaratu dan disyaratkan untuk sahnya inan istarito hendaknya keduanya ya, mempersyaratkan untuk masing-masing dari dua mitra ini juz'an bagian dari keuntungan musya'an makluman dalam bentuk musya' dalam bentuk <coughs> persentase makluman yang diketahui. Misalnya thuluth, sepertiga atau seperempat. Karena keuntungan itu menjadi milik bersama di antara keduanya. Falayatamayas maka tidaklah terbedakan bagian dari masing-masing dari keduanya ila ibistirat kecuali dengan perjanjian watahdid dan ditentukan. Ya, tidak boleh hanya sekedar eh, nanti kita bagi berdasarkan persentase. Namun berapa berapanya tidak ditentukan, tidak boleh harus ada tahdid. Ya, ini 50 50 atau 40 60 harus ada tahdid. Tidak boleh cuma ada persentase. Terus kemudian e, telah ukur pembagian kalau di sini dikatakan bil istirahat berdasarkan perjanjian dan kesepakatan. Falau kana nasibu kullin minhuma min rabbih majhulan. Maka seandainya bagian dari masing-masing keduanya dari keuntungan itu tidak diketahui. Ya, atau yang satu syara, uh, eh, eh, atau disyaratkan untuk salah satu dari keduanya keuntungan sesuatu tertentu dari harta. Maka saya minta untung dengan nominal syai'in muayyanal mal itu mintanya nominal. Saya keuntungan, saya minta keuntungan sekian juta. Atau keuntungan di waktu tertentu dari usaha. Ya, tiga bulan yang pertama keuntungannya untuk saya. Atau keuntungan dari satu safar tertentu. Yaitu safar untuk kulaan. Safar di sini maksudnya safar untuk kulaan. Karena pada dasarnya syarikah inan itu syarikah untuk perdagangan. Dan yang dimaksud dengan perdagangan adalah kulaan lantas dijual. Maka ada satu safar untuk kulaan. Anggap saja misalnya kita katakan safar ke Surabaya untuk kulaan, kemudian barang dijual di Jogja. Nah, safar pertama ini ya, menjadi keuntungannya untuk si A misalnya. Ini tidak boleh ini tidak diperbolehkan. Maka pembagian keuntungan tidak boleh nominal. Tidak boleh kemudian keuntungan pakai waktu sekian periode pertama, sekian ya ini sekian bulan untuk si A atau si B. Tidak boleh pula uh, ya, eh, tidak boleh pula kemudian per project. Project pertama untuk si A. Ya, yaitu dalam hal ini adalah bentuk safar. Safar pertama untuk kulaan kemudian dapat barang dijual di Jogja habis ya, ini keuntungannya untuk si A nanti safar yang kedua kulaan yang kedua untuk si B ini tidak diperbolehkan maka dalam kasus-kasus ini tidaklah sah ya, dalam semua bentuk di atas alasannya karena boleh jadi Yarbah keuntungan yang ada cuma muayyan wahdahu yang ditentukan nominal yang ditentukan saja. Jadi sudah menetapkan saya keuntungannya eh, tiga bulan ini saya minta 5 juta. Eh ternyata dapatnya cuma 5 juta. E, maka yang lain e, maka yang kedua kerja tanpa dapat apa-apa. Maka ini tidak sah. Ya. Wakat layar bah dan boleh jadi ternyata tidak dapat untung. Dan boleh jadi tidaklah mendapatkan keuntungan selain uang yang telah ditentukan. Tidak ada keuntungan kecuali cuma 5 juta saja. Nah, kalau ini terjadi maka apa? Maka ini akan ya, akhirnya dari yufdi ilan niza. Hanya hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan akan sia-sialah capek salah satu mitra tanpa yang lain. Ketika pakai nominal, ternyata duitnya cuma sebesar nominal tadi. Maka maka salah satu dapat keuntungan, yang satu cuma dapat capeknya itu tidak ada, tidak dihargai. Dan terjadinya perselisihan ini adalah satu hal yang dilarang oleh syariat yang syaratnya adalah syarat yang semah penuh dengan kelapangan dan kelonggaran lianah karena syarat ini datang untuk mencegah horor ya, ketidakjelasan gambling wadoror dan bahaya ya maka di sini disampaikan bahasanya uh, pembagian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan Ya, tidak terbedakan bagian satu dari keduanya ila ibistirat kecuali dengan perjanjian. Maka ini sedikit berbeda dengan Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah dalam masalah keuntungan berdasarkan persentase setoran modal untuk syarikah inan. Ya, berdasarkan persentase setoran modal, bukan berdasarkan kesepakatan. Kalau boleh jadi setoran modalnya 50-50. Usahanya 100 juta, 50 juta, 50 juta. Ya, 50-50. Namun <clears throat> namun istirahat perjanjiannya boleh jadi tidak demikian. Ternyata 40-60. Ini tidak boleh kalau di Syafi'iyah. Dalam syarikah inan <clears throat> ya, kalau setoran modalnya itu 50-50 ya pembagian keuntungannya 50-50. Sebagaimana nanti menanggung ruginya juga 50-50. <clears throat> Ya di di uh, <clears throat> di Syafi'iyah dikatakan untuk syarat sahnya syarikat inat ini syarat sah. Ya. Kalau ini tidak dipenuhi berarti tidak sah. Salah satu syarat sah syarikat inan ayakuna aribuh wal khusran bi al malain ya, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian sesuai dengan besaran persentase setoran modal. <coughs> Maka jika dua modal itu binisbi separuh-separuh 50-50 maka fayakunu aribu wal khusran binisbi ya, maka keuntungan dan kerugian juga separuh-separuh Ya, dan jika keduanya mempersyaratkan beda dengan hal tersebut separuh-separuh, semacam mempersyaratkan e, kesamaan keuntungan padahal setoran modalnya beda atau sebaliknya yaitu keuntungannya beda padahal setoran modalnya sama falatasihu syarikatu maka syarikahnya tidak sah ya, syarikahnya tidak sah Bagaimana kalau syarikatnya tidak sah? Maka transaksi kulaan tetap sah karena sudah ada izin. Ya, karena ada izin untuk menggunakan dan memanfaatkan harta milik mitra, maka tidak masalah. Kemudian kalau transaksinya adalah transaksi yang tidak sah, maka aribah wal khusran ala qadrin malaini kasahihah maka nanti ketika ada perjanjian ini pembagian keuntungannya setoran modalnya 50-50 dan perjanjiannya 40-60 ya, maka kata syafi'iyah ya, ini transaksinya tidak sah akadnya tidak sah kemudian pembagian keuntungan dan kerugian dikembalikan kepada persentase setoran modal meskipun disepakati 40-60 ya nanti realitanya tetap harus dibagi 50-50 setelah itu kan ini transaksi yang tidak sah wa yarji' kulun huma alal akhar bi ujrati amalihi fi malil akhar kemudian nanti masing-masing minta upah kerja atas pekerjaannya maka syarikah yang satu proyek syarikah inan yang tidak sah menurut Syafi'iyah tadi Nanti setelah proyek berakhir, proyeknya berakhir, dibagi berdasarkan setoran modal 50-50. Setelah itu masing-masing minta kepada temannya. Saya tuh kerja gini gini gini gini gini. Saya kerjaan saya lebih banyak daripada kamu. Ya gini gini gini ya layaknya saya minta upah sekian. Nanti temannya juga, ya saya juga kerja gini gini gini minta upah sekian. Itu solusinya kalau kemudian syarikah tadi syarikah yang tidak sah. Kemudian di, di sini tidak disampaikan tentang hal yang membatalkan syarikat. Ya, maka yang membatalkan syarikah, syarikah itu batal, syarikah inan itu batal. Di Syafi'iyah ada empat empat pembatal. Yang pertama adalah manakala keduanya sepakat, eh, manakala salah satu membatalkan, ya, salah satu mengundurkan diri. Kemudian yang kedua adalah salah satunya mati. Iya. maka ee, eh, maka jika mati tidak bisa diwariskan syarikah tidak bisa diwariskan mereka salah satu meninggal dunia ya maka syarikah dibubarkan ya, nanti kemudian masih e, harta ya, orang yang meninggal nanti diberikan kepada yang meninggal nah, nanti jadi harta warisannya nah, tidak dilanjutkan namun dibubarkan Kemudian yang ketiga kalau menurut Syafi'iyah adalah salah satunya gila meskipun cuma sebentar. Kemudian yang keempat salah satunya pingsan. Salah satunya mengalami pingsan itu menyebabkan sarikahnya buka. Demikian juga mabuk walau kalilan meskipun sebentar. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan kembali ke mulakhas al-fiqhi e, bab tentang ketentuan seputar syarikah mudharabah. Atau sebelum kita lanjutkan e, jadi kalau kalau menurut buku yang kita baca berkenaan dengan syarikah inan itu nanti pembagian kerugian berdasarkan persentase modal. Berdas kemudian pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kalau di mulakhas al-fiqhi ya, itu ke rugi dibagi berdasarkan setoran modal untung dibagi berdasarkan kesepakatan nah semacam ini tidak diterima oleh syafi'iyah ya kalau ruginya dibagi berdasarkan setoran modal ya sekalian aja ya, keuntungan juga dibagi berdasarkan ya, persentase setoran modal <clears throat> Kemudian kita lanjutkan pada bab e, hukum-hukum seputar syarikah mudharabah. syarikah mudharabah disebut mudharabah diambil dari kata-kata ad-darbu fil ardi. Iya. Diambil dari kata-kata ad-darbu fil ardi. Darbu fil ardi artinya safar. Di kata-kata dorobah itu mana asalnya memukul. Namun nanti kalau doroba fi terutama fil ardi artinya safar. Kalau doroba masalan artinya membuat contoh dan permisalan. Kemarin di uh, pelajaran pelajaran <clears throat> Syama'il Nabi Doroba bisa artinya wasola rambut yang doroba alal mangkibain artinya wasola sampai <clears throat> atau menyentuh dan yang dimaksud dengan safar di sini adalah asafar as litijarah adalah safar untuk perdagangan kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa akharuna yatrubuna fil ardi dan sejumlah orang yang lain yatrubuna fil ardi mengadakan safar mencari karunia Allah yaitu mencari rezeki artinya mereka mencari rezeki dari Allah fil matajir dalam perdagangan wal makasib dan usaha sedangkan mudharabah syar'an menurut syariat adalah daf'u malin maklumin menyerahkan harta yang kadarnya jumlahnya diketahui liman diserahkan kepada orang yang akan yatajir bihi menggunakannya sebagai modal perdagangan bibak dirbahihi kemudian orang yang tertorkan modal ini akan mendapatkan sebagian keuntungan maka hukum asalnya di fikih klasik mudoroba itu hanya ada dalam transaksi perdagangan dan yang dimaksud transaksi perdagangan adalah kulaan kemudian jual sehingga kemudian sedangkan e, bidang kegiatan yang lain itu tidak e, tidak mengikuti transaksi mudorobah karena mudharabah itu khusus untuk perdagangan, kulaan kemudian jualan. Sebagaimana inan itu juga demikian. Itu pada dasarnya adalah untuk perdagangan. Maka ada kata-kata e, tidak boleh keuntungan untuk satu safar tertentu. Safar di sini artinya safar kulaan. Karena memang ya, di pada dasarnya syarikah ini adalah syarikah untuk dagang ya, kulaan kemudian jualan <clears throat> kulaan kemudian dijual Wa'adana ta'amul dan transaksi jenis ini muamalah di sini maknanya transaksi. Ya, muamalah itu memiliki banyak pengertian boleh jadi maknanya adalah interaksi dia adalah seorang yang enak diajak muamalah ya, muamalahnya bagus artinya interaksinya muamalah bisa artinya ukut ya, artinya transaksi contohnya di sini wahadana minat muamalah jenis ini yaitu maksudnya transaksi jenis ini jais bil ijma' boleh dengan sepakat ulama dan ini adalah transaksi yang ada di masa Nabi. Berarti dalilnya sunnah takriyah. Kemudian Nabi pun membiarkannya. Eh, dan dilihatkan dari Umar, Utsman, Ali ibnu Mas'ud dan yang lain. Dan tidak diketahui adanya sahabat yang lain yang menyelisih beliau-beliau radallahu anil jami'. Dan hikmah tak tadi mengharuskan bolehnya mudorobah dengan harta. Karena manusia membutuhkan transaksi ini karena uang yaitu dinar dan dirham tidaklah berkembang ila bitaklib kecuali manakala diputar watijarah dan di eh, kemudian dijadikan modal dagang. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan mudharib pengelola modal mudharabah itu statusnya banyak aminun, ajirun, wakilun dan syarikun. Ya, Maka dia double status atau ya, double-double statusnya. Dia aminun adalah orang yang mendapatkan amanah, diamanai duit. Ya, di sisi yang lain, ajirun dia pekerja. Dia itu pekerja. Dia yang pergi safar untuk beli ini dan itu maka dia pekerja di sisi yang lain dia wakilun ya, dia bisa sah kulaan pakai duit tersebut karena si pemilik mewakilkan ya, mewakilkan kepadanya silahkan ya, tolong beli yang perlu dibeli pakai duit saya di sisi yang lain dia syarikun dia mitra dalam sebuah syarikah Penjelasannya aminun idza qabita almala. Dia adalah orang yang mendapatkan amanah ketika dia menerima duit modal. Dan dia statusnya wakil kapan? Idza tasarafa fihi, ketika dia bertransaksi dengannya. Misalnya orang orang yang di Jogja ketika pasar duit, ah, statusnya amin. Dibawa safar ke Surabaya, masih amin. Orang yang mendapatkan amanah. Nanti di sana kulaan jadinya wakil. Nah, setelah itu dia pulang ke Jogja kemudian ya, usaha menjualnya. Ketika itu dia jadi syarik. Ketika itu dia jadi syarik. Ya, atau kemudian ajir maaf wa ajir fima binabsi binafsi minal amal dan dia adalah pekerja dikarenakan minal amal pekerjaan yang yubasir binafsi yang dia langsung turun tangan secara langsung melakukannya ketika dia jualan nah dia ajir kapan dia syarik syarik idza dhahara fihi aribahu dia menjadi mitra ketika kelihatan ada untungnya kelihatan ada untungnya. Maka dia kemarin bawa ya, duit 5 juta pelaan misalnya di Solo kain dan di sini dijual. Wah ini kok saya sudah pegang duit 6 juta ini. Nah, setelah jual, oh, udah 6 juta kemarin pegang 5 juta udah habis. Ya, ini sekarang kemudian dijual kok. Sekarang saya sudah megang duit cash 6 juta berarti muncul keuntungan nah ketika itu dia jadi ya, syarik Wa dan disyaratkan untuk sahnya mudharabah ditetapkannya kadar yang akan didapatkan oleh al-amil si pengelola. Itu nanti jatahnya berapa? Li'annahu karena dia berhak untuk mendapatkan sebagian keuntungan bisyarti dengan perjanjian. Ibnu Mungdir mengatakan ulama sepakat ala anal am, lil amil bahasanya boleh bagi pekerja untuk mempersyaratkan kepada robil mal pemodal dia persyaratkan kalau dia minta sepertiga keuntungan atau separuhnya. au ma alaihi atau apa yang disepakati oleh keduanya ba'da ayakuna dalika makluman ya, ya, bisa sepertiga bisa seperempat atau yang lain angka yang lain yang disepakati ya. Bada ayakuna dalika setelah hal tersebut makluman diketahui juz'an minal ajiza bagian dari sejumlah bagian ya bisa sepertiga, bisa seperempat dan bisa angka yang lain yang disepakati. Yang penting jelas, bukan sekedar persentase namun persentasenya berapa-berapa. Falau sama lahu kularabihi. Jika dia sebutkan pastinya untuknya seluruh keuntungan atau uang dalam nominal tertentu. Kata saya ya, 5 juta atau yang lain atau juz'an majhulan atau bagian yang tidak diketahui. Ya nanti ya nanti kita bagi bareng-bareng lah. Nah, kita bagi bareng-bareng. Namun itu berapa? Nanti mau bagi bareng-bareng itu berapa angkanya? Majhul fasadat maka batalah transaksi mudharabahnya. Maka tidak boleh tidak harus ada angka yang pasti. Kemudian wataknya dan menentukan intaha sekian perkataan Ibnu Lungdi. Dan penentuan kadar bagian si pekerja dari keuntungan itu mengacu pada kesepakatan keduanya. Maka seandainya Rabbul Mal pemodal mengatakan kepada si pengelola, jadikan ini sebagai modal dagang dan keuntungan di antara kita. Maka jadilah masing-masing dari keduanya mendapatkan separuh keuntungan karena dia menisbatkan keuntungan kepada keduanya dengan satu penisbatan tanpa ada tarjih antara tanpa ada penguatan untuk satu dengan yang lain maka hal itu yak tadi iktada mengharuskan atas wiyah sama rata dalam hak sebagaimana kalimat uang ini antara anda antara saya dan anda itu artinya dibagi di antara keduanya separoh separoh Seandainya Rabbul Mal pemodal berkata kepada pengelola, jadikan ini sebagai modal untuk dagang dan saya mendapatkan dan untuk saya tiga perempat keuntungan atau sepertiga keuntungan. Atau dia berkata kepada si pengelola, jadikan duit ini sebagai modal untuk dagang untukmu tiga perempat keuntungan atau sepertiga keuntungan, maka ini adalah transaksi yang sah. Karena mata jika diketahui jatah salah satu yang dia ambil maka berarti sisanya untuk yang lain karena keuntungan adalah hak keduanya maka jika telah ditentukan jatah salah satu darinya maka berarti sisanya milik yang lain dengan mafhum maka tidak harus ada kalimat tegas saya 50 kamu 50 tidak harus Cukup untukmu nanti 50 persen keuntungannya. Sudah. Itu sudah jelas. Berarti untuk saya 50. Dari mana kok tahu saya 50? Pakai mafhum. Ya, pakai mafhum mukhalafah. Ya. Ya, kalau untuk dia 50 ya berarti saya 50. Ya, misalnya untukmu 40 persen ya otomatis. Ya, untuk saya 60 persen. Tidak perlu ditegaskan itu sudah tegas tidak perlu ditegaskan itu sudah tegas dan gamblang. Waidah talafa liman al jusu al masrud. Maka jika terdapat perselisihan untuk siapa bagian yang disyaratkan, maka disimpulkanlah dia adalah milik si pengelola. Ini cuma disebutkan nanti keuntungan eh, ketika itu cuma disebut angka 40 persen namun tidak disebutkan 40% itu untuk pemodal ataukah 40% itu untuk pengelola. Maka di sini disampaikan kalau cuma nyebut angka persen namun tidak ada keterangan itu untuk siapa, maka itu berarti untuk pengelola. Baik itu sedikit ataupun banyak karena dialah yang berat untuk angka tersebut dengan sebab kerjanya. Wa yakil wa dan boleh jadi sedikit boleh jadi banyak. Ya, fakat yustaratulah maka boleh jadi disyaratkan untuknya si pengelola bagian yang sedikit karena gampangnya pekerjaannya dan boleh jadi disyaratkan dan ditentukan untuknya bagian yang banyak karena sulitnya pekerjaan. Demikian juga boleh jadi yahtale berbeda e, atakdir penentuan kadar karena perbedaan pengelola dalam kecakapan dan tidak cakapnya, ini pinter dalam uh, pemasaran, maka untuk dia jatah yang banyak. Kalau ini tidak tidak pintar dalam pemasaran, nah, jatahnya sedikit. Wa inama tokodar namun ditentukanlah tentulah kadar hisoh bagian dari si pekerja arti dengan perjanjian lain hanya dengan pemilik harta atau alias pemodal karena dia berhak atas keuntungan dengan sebab hartanya bukan karena perjanjian. Ya, maka si pengelola itu berhak atas keuntungan karena perjanjian. Sedangkan pemodal itu berhak atas keuntungan karena modal. Kemudian jika mudoroba itu batal karena ternyata tidak memenuhi ketentuannya di antaranya tadi pembagian kok pakai nominal maka mudorobah batal. Ketika mudorobah batal, keuntungan milik siapa? Keuntungan milik pemodal. Karena itu adalah pertambahan dari modal dia. Lantas, bagaimana dengan pengelola? Untuk pengelola, ujratu mislihi, upah standar untuk pekerjaan seberat seperti itu. Apa? Berapa besar upah standar di daerah itu? Karena Eh, pengelola itu berat atas keuntungan dengan perjanjian padahal perjanjiannya batal disebabkan derivat dari batalnya mutok roba kemudian sah roba yang ditentukan muakota ditentukan waktunya dengan waktu tertentu pemodal mengatakan saya memberikan mudorobah kepada anda eh, dengan uang ini dalam jangka waktu satu tahun misalnya maka ini satu hal yang di uh, satu hal yang diperbolehkan. Maka boleh mudorobah itu mudorobah, muakota ditentukan waktunya. Watasiu dan sah mudorobah yang dikaitkan dengan syarat Semacam pemilik pemodal mengatakan, jika tiba bulan ini, maka saya beri Anda modal mudorobah dengan duit ini. Atau pemodal mengatakan, jika saya telah menerima duit dari Zaid, fawa ma'aka mudorobatan. Maka duit itu nanti akan e, bersamamu sebagai mudorobah. Karena hakikat mudorobah adalah izin bagi pengelola untuk melakukan pengelolaan sehingga diperbolehkan dikaitkan dengan satu syarat yang akan terjadi di masa depan. Nah kemudian boleh kamu dorubah dengan pemodal yang ya, lebih dari satu. Laya justru tidak boleh dari bagi pengelola untuk mengambil mudorobah dari pihak kedua jika itu merugikan ya, lemutarib al awal merugikan pemodal pertama kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya ya maka ya, ketika orang sudah terikat mudharabah dengan orang yang pertama bolehkah dia kemudian buka cabang baru mudharabah dengan orang yang kedua maka nanti dilihat ini nanti mengganggu kerja ini, kerja yang pertama ataukah tidak jika ini mengganggu kerja bersama orang yang pertama, maka apa? Tidak boleh kecuali jika diizinkan. Wadali keadaan hal tersebut kaiyakuna al-malu athani. Semisal modal dari pihak kedua itu banyak. Menghabiskan waktu si pekerja. Sehingga dia tersibukkan sehingga tidak ngurusi perdagangan dengan modal yang pertama. atau harta e, pemodal yang pertama itu banyak menghabiskan waktunya dan jika dia menyibukkan diri anhu meninggalkannya bighairi karena mengurusi modal yang kedua maka taat telah terlantarlah sebagian transaksi maka jika orang pertama mengizinkan e, atau itu memang tidak menimbulkan bahaya maka boleh bagi si pengelola untuk mendapatkan mudorobah dari pihak kedua. Kemudian jika darabah al-amil akhar jika kemudian pengelola itu melakukan mudharabah untuk pihak kedua padahal itu merugikan pihak yang pertama tanpa izin pihak pertama fa inal amila yartu hisatahu min ribihi fi mudarabatihi ma'athani fi syarikat fi syarikatihi ma'al mudarabil awal maka si pemoda, pengelola punya kewajiban mengembalikan jatah keuntungannya dari mudorobahnya bersama pihak yang kedua wajib dia kembalikan dia masukkan ke dalam syarikah bersama eh, pemodal pertama Fayadfa maka adalah dia serahkan kepada eh, pemilik mudorobah yang kedua bagiannya dari keuntungan bagian dari keuntungan si pemodal yang kedua kemudian dia ambil bagian si pengelola dia tambahkan kepada keuntungan mudorobah yang pertama kemudian dia bagi antara si pengelola dan pemilik modal yang pertama eh, berdasarkan kesepakatan keduanya. Karena jasa ya, jasa pengelola yang telah dia berikan pada mudorobah yang kedua itu menjadi hak mudorobah yang pertama. Jadi, maka jika pengelola ini menerima mudorobah baru, yang ini merugikan mudorobah pertama tanpa ngomong, tanpa izin. Padahal itu merugikan mudorobah yang pertama. Maka dari mudorobah yang kedua ini dia dapat untung. Nah untung dia sebagai pengelola dia ambil dan dia masukkan ke keuntungan mudorobah pertama. Setelah masuk di keuntungan mudorobah pertama, nanti total keuntungan dibagi antara dia dengan pemodal pertama berdasarkan kesepakatan 40 60 30 70 dan seterusnya. Kenapa? Karena dia telah merugikan mudorobah pertama, telah mengambil waktu mudorobah pertama sehingga kegiatan dia di mudorobah yang kedua itu adalah hak mudorobah yang pertama. Jasa yang dia keluarkan untuk mudorobah yang kedua itu hak mudorobah pertama. Maka keuntungannya jadi milik mudorobah pertama. Ya, kemudian eh, pengelola itu tidak boleh menafkahi dirinya dari harta mudorobah. Ini tidak dapat gaji. Pengelola itu tidak dapat gaji. Lali safarin walali ghairihi. Baik untuk safarnya ataupun auli ghair atau yang lain. Ketika safar ke Solo atau Surabaya, dia butuh uang makan. Itu pakai uang pribadi. Tidak pakai duit perusahaan. Pakai uang pribadi illa kecuali jika dia syaratkan kepada pemilik modal hal itu nanti pakai uang makan uang nginep uh, uang karena di sana dua hari atau tiga hari kenapa dia tidak kemudian dapat gaji li'annahu karena seorang pengelola itu bekerja dalam harta <coughs> dengan mendapatkan kompensasi bagian dari keuntungan maka dia tidak punya hak lebih dari keuntungan sebagai pengelola. Ilah bisyartin kecuali ada perjanjian. Demikian juga pengecualian yang kedua ilah ayakuna hunaka adah kecuali sudah ada budaya kesepakatan tidak tertulis fimis lihada dalam kasus semacam ini maka seorang itu boleh berbuat berdasarkan kesepakatan tidak tertulis maka hukum asalnya tidak ada gaji nggak ada kemudian uang makan, nggak ada uang transport dan seterusnya. Ini, kecuali dengan dua tadi dua pengecualian. Yang pertama kecuali ada perjanjian. Yang kedua kecuali ada perjanjian tidak tertulis alias budaya. Kemudian tidaklah dibagi keuntungan dalam mudorobah sebelum berakhirnya akad, sebelum bubarnya akad di antara keduanya kecuali dengan kerelaan keduanya. Pada asalnya pembagian keuntungan itu setelah bubar. Setelah bubar baru ada pembagian keuntungan. Itu hukum asalnya. Hukum asal mudorobah itu tidak ada pembagian keuntungan kecuali setelah mudorobahnya bubar. Mudorobah bubar baru ada pembagian keuntungan. Nah di sini dikatakan boleh sebelum bubar inha sebelum bubar ada pembagian keuntungan dengan syarat tarodihima kesepakatan keduanya. Kenapa? Karena keuntungan itu adalah untuk jaga-jaga melindungi modal dan tidak ada jaminan aman terjadinya kerugian dalam sebagian transaksi. Maka fatu jebar, maka ditutuplah dari keuntungan. Maka jika keuntungan itu dibagi padahal bakok masih tetap ada dan tetap berlangsung transaksi mudorobah maka tidaklah tersisa rosidun tidak ada rosid tidak ada uh, tidak ada simpanan ya, yang akan ditutup dengannya kerugian yang terjadi. Faribu karena keuntungan itu maksud pokoknya adalah melindungi modal dan seorang pekerja, seorang pengelola dalam mudharabah tidak punya hak dari keuntungan tersebut kecuali setelah utuhnya modal si pemodal. Maka hukum asalnya tidak ada pembagian keuntungan kecuali setelah bubarnya transaksi dan bubarnya mudharabah. Kalau belum, kenapa? Karena fungsi keuntungan itu untuk menutupi seandainya ada kerugian. Nah nanti kalau dibagi berarti sudah ada tidak tidak tidak ada lagi jaminan aman untuk melindungi modal. Maka ini perlu kesepakatan dengan si pemilik modal. Sehingga boleh ada pembagian keuntungan dalam keadaan mudoroba itu tetap berjalan dengan syarat ada kesepakatan dari keduanya. Kemudian yang terakhir, seorang pengelola dalam mudoroba itu adalah orang mendapatkan amanah wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah dalam apa yang dia urusi dan diterimalah dan dimenangkalah ucapannya dalam apa yang jadi klaimnya yaitu klaim rusak oh, ternyata duit dibawa ke Surabaya kecopetan separuh itu hukum asalnya kecopetan sudah saya simpan rapi-rapi ternyata dijebol itu pada asalnya diterima atau dia menyampaikan klaim rugi maka yusodak dibenarkan dalam semua apa uh, uh, dan dibenarkan apa yang dia sebutkan bahasanya itu dia beli untuk dirinya sendiri bukan untuk mudorobah atau apa yang dia beli untuk mudorobah dan bukan untuk kepentingan pribadinya karena dia adalah orang yang mendapatkan amanah dalam masalah ini wallahu a'lam sehingga pada dasarnya apa yang dia katakan itu di, dibenarkan dan dipercaya Ya demikian yang kita baca kesempatan uh, pagi hari ini. wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.